kamalin وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها فله العلم المحيط بكل الأشياء والقدرة العامة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم والحمد والحمد والمجد والكبرياء والعظمة Nah. Ya di antara dalil yang menunjukkan bahasanya Allah memiliki sifat sempurna firman Allah di surat Al-Ahqaf ayat yang kelima Ibnu Sa'di mengatakan oleh karena itu Allah berfirman siapakah yang lebih sesat dalam masalah doa dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala man kepada sesembahan yang tidak bisa merespon memberikan respon untuk doa orang yang berdoa kepadanya sampai kiamat. Karena sepanjang dia tinggal di dunia, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dengan sesembahan tersebut meskipun seberat darah, seberat semut hitam. Wahum adu'aim ghafilun dan para berhala tersebut lalai terhadap doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Artinya tidak mendengar doa mereka. Tidak pula merespon panggilan mereka. Inilah keadaan mereka di dunia. Kemudian eh, Allah juga berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-20 dan 21. Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan Fa'inna maka sesungguhnya mereka berhala-berhala tersebut tidaklah menciptakan sesuatu. Sya'an di nakira tidak nafi. Maka maknanya qalilan wala katsiran. Baik sesuatu yang sedikit ataupun sesuatu yang banyak. Bahkan mereka diciptakan. Maka bagaimanakah mungkin mereka bisa menciptakan sesuatu padahal mereka fi'ijadim untuk bisa ada di alam nyata mereka membutuhkan Allah dan di samping itu tidak ada pada berhala mereka satupun sifat kesempurnaan baik ilmu ataupun yang lainnya sudah tercipta tidak bisa mencipta tidak ada pada dirinya sifat-sifat sempurna bagaimanakah kok dijadikan sebagai sesembahan mereka itu mati bukan hidup artinya tidak mendengar tidak melihat dan tidak bisa memikirkan apapun apakah makhluk semacam ini layak untuk dijadikan sesembahan Mintu duni rabbil dengan meninggalkan Rabb semesta alam maka celakalah akal orang-orang musyrik betapa sesatnya, betapa rusaknya. Di mana akal tersebut telah telah tersesat dalam perkara yang sangat-sangat jelas kerusakannya. Mereka samakan antara sesuatu yang kurang dari semua sisi sehingga tidak memiliki sifat kesempurnaan, tidak pula melakukan satupun perbuatan, bersamakan dengan al-kamil, dengan Allah zat yang sempurna dari semua sisi yang memiliki semua sifat sempurna walau dan milik Allah dari sifat-sifat tersebut keadaan yang paling sempurna dan paling agung maka hanya milik Allah ilmu yang meliputi segala sesuatu kekuasaan yang sempurna rahmat yang luas yang memenuhi semua alam yang dengannya Allah e, memenuhi semua alam Enggak semua makhluk Allah beri makan, Allah beri minum dan yang lainnya. Dan hanya milik Allah segala puji, keagungan, kesombongan dan keagungan. Dan tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk mewujudkannya. Dan uh, tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk meliputi sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala murajaatahu ya, ya ibadatu ibadatu muhajjinan lahu ibadatan awsani lima asnama nafisatan nafisatan li'abidiha li'abidiha naf'an wa la dharar bal la tamliku li anfusiha shay'an wa la tamliku ala shay'in man man yattabi eh, fahada burhanan fahada burhanun jaliyun fahada burhanun jaliyun dalun ala an ibadatin nafsi bi dzatihi wa af'alihi mustaqbahun tanbihu wa dalla tanbihu wa isyaratuhu alladhi yajibu wa wa wa ibadatu man lahul kamalu kamalu alladhi al ibadu la ibadu nikmatan nikmatan atau walayat fau anhum nikmatan enggak apa-apa. Walayat fau anhum nikmatan illa huwa wa ta'ala. Nah. Uh, kemudian dalil yang ketiga adalah perdebatan Ibrahim dengan ayahnya, bantahan Ibrahim pada ayahnya. Ibnu Sa'di mengatakan yang Allah ceritakan di surat Maryam ayat yang ke-42. Wadakarallah dan Allah menceritakan murojata murojaatahu iyahu. Murojaat di sampingnya bantahan. Murojaat itu salah satu maknanya ngeyel. Sudah diikat sudah diomongin gini balik lagi maka balasan itu namanya murojaah ya. salah satu makna murojaah dalam bahasa Arab tuh ngeyel ya. ini makna murojaah di sini Allah atas dan Allah menyebutkan ayalan Ibrahim pada bapaknya Allah berfirman, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah, ayahnya, kan, mengajak ayahnya yang menyembah berhala. Ayah, ayahku kenapa engkau menyembah berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa menolongmu sedikit pun. Artinya lima kenapa engkau menyembah patung yang kurang, tidak sempurna zatnya dan perbuatannya, tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memiliki apapun untuk orang yang dan tidak memiliki untuk orang yang menyembahnya manfaat tidak pula bahaya. Bahkan berhala tersebut tidaklah memiliki diangkusi untuk dirinya sendiri satupun manfaat dan berhala tersebut tidak kuasa untuk melakukan sedikit pun pembelaan. Maka ini adalah bukti yang nyata menunjukkan bahasanya menyembah sesuatu yang tidak sempurna zatnya dan perbuatannya adalah satu hal yang dinilai buruk oleh akal dan syariat wadalah tanbih wa isyaratuhu dan isyarat ayat ini dan isyarat tanbih di sini maknanya isyarat dan ayat di atas mengisyaratkan bahasanya yang wajib dan layak untuk disembah adalah man lahul kamal adalah zat yang memiliki kesempurnaan yaitu itulah zat yang tidaklah para hamba mendapatkan nikmat kecuali darinya dan tidaklah tercegah dari mereka bencana kecuali tidak ada yang bisa mencegah dari hamba-hambanya bencana kecuali dia itulah Allah Ta'ala maka ayat ini menunjukkan bahasanya menyembah sesuatu yang tidak sempurna itu satu hal yang jelek menurut akal dan secara tidak langsung ayat ini mengisahkan bahasa yang layak dijadikan sesembahan adalah yang bisa mendengar, yang bisa melihat dan seterusnya. Wahyu. Robian. muwaffiqan muwaffiqan lahu wa mu'allinan wa mu'linan wa mu'linan bi syirkihim ala ru'usi ashhadi wa mubayyinan annama istiqafi alihatihim lil lil ibadati apa ta'buduna min dunillahi ma la yaqaukum syai'an wa la yadhurukum fala naf'a wa la daf'a ukilakum walima ta'buduna min dunillahi ay ma adailakum wa akhra wa akthara sofaqatakum sofaqatakum wa ma aktharakum antum wa ma abattum antum wa ma abattum min dunillahi afala taqiluna lita'rifu hadhil hali hala eh, hadhil hala falamma adam tumul akhlaq adam tumul akhlaq wartakabtum wartakabtum al-jahlu al-jahla al-jahla wa dhalala ala siwatin sorotil haba bahaimu bahaimu ahsanu ahsana halan ahsana halan minkum fa hina idin lima lama afhamahum lama afhamahum walam yubayyin Hujatan, istakmalu istakmalu istahmalu kuwatihim fi kuwatahum kuwatahum fi mu'aqibatihim mu'aqibatihim fi mu'aqibatihim ya dalil yang keempat adalah bantahan Ibrahim kepada kaumnya yang Allah ceritakan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-66 dan 67 Ibnu Sa'di mengatakan ini seharusnya nggak tercetak tebal Nah kita tebal untuk cuma untuk ayat atau poin penting. Eh, Fakola Ibrahim Ibrahim mengatakan muafikan mencela kaumnya wa mu'linan dan mengumumkan kemusyrikan mereka ala ru'usil ashad di hadapan publik di depan banyak orang dan menjelaskan bahasanya sembahan mereka tidaklah berhak untuk disembah Ibrahim mengatakan, apakah butuh min nilai malah yang fa'ukum syai'an wala Artinya, berhala tersebut tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa mencegah bahaya. Ufila kembali mata butuh min nilai Artinya betapa sesatnya kalian, betapa meruginya perniagaan kalian. Ya, sefakah maknanya tijarah. Betapa meruginya perniagaan kalian kalian telah mengeluarkan energi ini dan itu untuk menyembah sesuatu namun kalian tidak mendapatkan apa-apa dari yang disembah dan betapa ruginya kalian kalian dan apa yang kalian sembah minggulilah selain Allah afala taqilun tidakkah kalian menggunakan akal kita ribu hadil hal supaya kalian mengetahui kondisi ini maka tak kalian kehilangan akal dan kalian melakukan kebodohan dan kesesatan dalam keadaan tahu maka jadilah binatang itu lebih baik keadaannya daripada kalian maka pada saat itulah Ibrahim ashamahum membungkam mereka sehingga tidak bisa menjawab walam yubayinu hujatan sehingga mereka tidak bisa menjelaskan dan membawakan hujah Akhirnya mereka menggunakan kekuatan otot mereka untuk menghukum Ibrahim dengan melemparkan Ibrahim ke dalam api. Demikianlah sikap ahlul batik tidak memiliki hujah, kalah debat, lalu mereka menggunakan cara-cara kekerasan untuk melempas ahlul hak. untuk untuk ada bani Abdul Aziz. Ayat ini ada berarti maklum atau sama sekali kamu tidak dirayakan. Dirayakan. Dirayakan begitu kita pindah yang ayat berada dilakukan atas tidak. Tidak Tidak Wasihata istilahnya. وأنه لا أحد منه أحدا لا في الأرض ولا في السماء إلا من علمت أنه له المثال الأعلى والوصف الأكمل Akmalu أكمل Laisa fi aqwara Laisa fi a'wara. Faqala aizan nasu irba. Aizan nasu. Arbi'u. Arbi'u. Arbi'u. ala anfusikum fa innahum la tad'una. Asamma. Wala ghoriban. Nah. Kult nah. aku katakan inilah puncak ketidakberdayaan dan ayat-ayat tentang masalah ini bisa diketahui siapa yang punya pengetahuan tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, eh, memahaminya, eh, bisa berdalil dengan benar, dan punya kemampuan untuk istimbat, punya kekuatan untuk melakukan istimbat, membuat kesimpulan, akan mengetahui hal ini. Dalil yang ketiga adalah fitrah penjelasannya bahasanya orang-orang yang memiliki eh, akal, yang sehat memiliki fitrah untuk mencintai Allah azza wajal dan beribadah kepada Allah. Wahal tattafiqu hadin nufus Maka apakah jiwa-jiwa yang masih selamat akal pikirannya ini bersepakat ala hadil umur eh, terhadap perkara-perkara ini yaitu mencintai Allah dan beribadah kepada Allah dan bahasanya Allah semata yang berhak untuk disembah wa ana dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih dia eh, lebih dicintai dibandingkan dengan Allah tidak ada satupun makhluk di langit tidak tidak pula di bumi ilaman kecuali zat yang engkau mengetahui bahasanya lahul matal a'la dia memiliki sifat-sifat yang eh, sifat yang terpuji wal wasful akmal dan sifat yang sempurna. Kemudian eh, kembali ke matan Kuwaitul Muslah, penulis mengatakan maka jika satu sifat itu adalah sifat yang jelek, tidak ada kesempurnaan di dalamnya sama sekali, maka itu satu hal yang mustahil bagi Allah. Maka mustahil bagi Allah mati, bodoh, lupa, tidak berdaya, buta, tuli dan semacamnya. Karena firman Allah wa tawakal dan bertawakalah kepada zat yang hidup yang tidak mati. Dan firman Allah tentang ucapan Musa ketika ditanya Fir'aun, bagaimanakah dengan para umat terdahulu maka Musa mengatakan pengetahuan tentang umat terdahulu ada di sisi Rabbku tercatat dalam kitab la yadilu Rabbi wa la Tuhanku tidaklah tidak tahu tidak pula lupa maka Allah tidaklah Allah ada satupun di langit dan di bumi yang bisa menyebabkan Allah tidak mampu tidak ada satupun perkara yang di langit dan di bumi yang tidak mampu begitu yang tidak mampu Allah wujudkan. Ini Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Apakah mereka mengira bahasanya kami tidak mendengar ucapan rahasia mereka, tidak pula bisik-bisik mereka? Bala bahkan para utusan kami yaitu para malaikat pencatat amal menulis di dekat mereka. Maka itu dalil bahasanya Para malaikat adalah juga utusan Allah. Rasuluna ladaihim yaktubun. Sir dalam bahasa Arab pernah kita sampaikan maknanya adalah apa yang ada dalam hati atau apa yang di diucapkan diri dan pelan disampaikan kepada kawan itu namanya sir namun di sini sir di sini disambung dengan najwa. Ya, sehingga mungkin kita katakan bahasa sir dalam ayat ini maknanya adalah sir dalam makna yang pertama. Itu apa yang dirahasiakan di dalam hati. Kemudian najwa, nah ini apa yang disampaikan dengan bisik-bisik pada kawan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan si Dajjal tentang Dajjal, dunia Dajjal itu buta sebelah dan Rob kalian tidaklah buta sebelah. Dari sini ulama menyimpulkan bahasanya Allah memiliki dua mata. Nah, tidak akan sini dikatakan Allah tidak akwar. Akwar itu dua mata namun yang melek cuma satu saja. Jika Allah tidak akwar berarti Allah punya dua mata yang sama-sama berfungsi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, ketika safar bareng dengan Nabi dan mereka e, Nabi ajarkan kalau orang itu safar kalau jalan menaik untuk bertakbir dan mereka bertakbir dengan keras suara keras maka membuat mereka sendiri capek maka Nabi katakan Wahai sekalian manusia sainglah diri kalian sendiri Kalian ini tidak berdoa kepada makhluk ya Kepada Allah zat yang Tuli tidak pula jauh Nggak perlu teriak-teriak Diri pelan sudah dengar Waktu aku Allah Ta'ala al-wasifina lahu bin naqsi Dan Allah menghukum orang-orang yang Memberikan sifat untuk Allah sifat kekurangan Bagaimana firman Allah Ta'ala Orang-orang Yahudi mengatakan Tangan Allah terbelenggu Hulat aidi Tangan mereka lah yang terbelenggu Dan mereka dilaknat Disebabkan ucapan mereka Bahkan dua tangan Allah terhampar Allah yungfik membelanjakan perkendara langit dan bumi sebagaimana yang dia kehendaki. Lakat sami Allah sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu miskin, yaitu ucapan orang Yahudi ucapan orang Yahudi mereka mengatakan kalau Allah itu miskin kami itu kaya ini adalah perkataan orang Yahudi ketika mendengar ayat Berilah utangan kepada Allah dengan utangan yang baik Maka mereka komentar Allah minta utangan sama kita Kita itu kaya raya Allah kiri Buktinya minta utangan tuhum makal akan kami tulis apa yang mereka katakan. Demikian pula perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa alasan dan akan kami katakan rasa kalah siksaan yang membakar. Wanazah nafsa dan Allah bersihkan dirinya dari berbagai sifat kekurangan yang diberikan oleh makhluk. Allah berfirman, Masuci Rabbmu yang memiliki kemuliaan amma yasifun dari sifat yang mereka berikan wassalamun ala mursalin keselamatan untuk para utusan segala puji milik Allah Rabb semesta alam dan Allah berfirman Allah tidaklah memiliki anak wa maka nama ahmid ilahin dan tidak ada sesembahan yang lain bersama Allah Izan jika demikian ada sesembahan yang lain maka masing-masing Tuhan akan pergi membawa apa yang dia ciptakan kemudian terjadilah pertarungan wala ala ba'dum ala ba'din kemudian ada satu Tuhan yang menang atas Tuhan yang lain maksudnya Allah dari sifat yang mereka berikan tersebut. Eh, penjelasannya sifat dilihat dari sifat itu sendiri terbagi menjadi tiga macam. Pada sifat sempurna tidak ada padanya sisi kekurangan dalam keadaan apapun. Maka ini ada pada Allah Azza wa Jal Contohnya keagungan, kemuliaan Zatnya ada di atas sana Dan yang lainnya dan telah disebutkan Kemudian yang kedua Sifat kekurangan Dan penulis telah menyebutkan dalam Bab ini delapan dalil yang menunjukkan bahasa sifat jelek itu mustahil bagi Allah Jalla wa'ala Sebelum kita lanjutkan ada katakan tadi ada bintang Bintangnya untuk mana ini? Untuk mana ini? Di atas ada bintang ya. Hah? Hah? Oh, iya. Ya, subhanaka di izzati amma ya, penjelasan sosial Al-Fauzan disebutkan untuk akidah ya itu salah cetak ya di kitab di faidah jadinya. Faidah maksudnya akidah ya Salah soleh Fauzan. Fasabah nafsahu amma wasafa bihi al-mukhalifun ali rusul. Allah membersihkan dirinya dan sifat yang diberikan oleh orang-orang yang menyelisih para utusan. Dan Allah memberikan keselamatan untuk para utusan Lisalamati makhluk karena selamatnya apa yang mereka ucapkan bersihnya apa yang mereka ucapkan dari kekurangan dan cacat maka ijazat min jinsil amal karena ucapan mereka itu bebas dari kekurangan maka untuk mereka kebebasan keselamatan Nah, delapan dalil tersebut yang pertama adalah firman Allah yang telah kita baca dan kita terjemahkan sekarang kita baca tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan Allah Ibn Abi Hatim Hadasana Abu Zu'ah Qal hadisana Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Nufail Qal Kalau aku membaca kepada Makil yakni Ibn Ubaidillah dari Abdullah Ibn Nabi Husain dari Syahr bin Hausab Syahr bin Hausab Syahr bin Hausab adalah kawi yang baik Kal Syahr bin Hausab mengatakan Salman berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu gang kota Madinah. Fasajat lahu lalu Salman bersujud pada Nabi Maka Nabi mengatakan Jangan kau bersujud kepada Kuwai Salman Bersujudlah kepada zat yang hidup dan tidak mati Ibnu Katsir mengomentari Hada mursalun hasanun Ini mursal hasan tapi hausyaf tabi'in dia menilai ini derajatnya hasan Dan banyak ulama menilai Syafin hausyaf baik Wasabbih bihamdihi dan tetapi selama memuji Allah wa kafafihi bi dzunubi ibadi khabi'ah dan cukuplah Allah zat yang mengetahui dosa hamba-hambanya. Artinya gabungkanlah antara pujianmu dengan tasbih. Oleh karena itu dalam rangka mengamalkan ayat ini Nabi mengucapkan subhanaka Allahumma rabbana Wabihamdika bihamdika tasbih sama tahmid jadikan satu artinya akhlis tahu ibadah murnikan ibadah untuknya dan murnikan tawakal hanya untuknya Bagaimana firman Allah Ta'ala Allah adalah Rab arah timur dan barat tiada sembah yang sembah melainkan dia Fattakidu wakila maka jadikanlah dia sebagai tempat berlindung Allah Ta'ala berfirman Sembahlah Allah dan bertakallah hanya kepada Allah Allah berfirman, "Qul rahmanu aman nabi wa alaihi tawakan Katakanlah dia adalah Allah Ar-Rahman, kami beriman dengannya dan hanya kepadanya kami bertawakal. Kemudian wakafa fihi bi dzunubi ibadi khabira. Cukuplah Allah yang mengetahui dosa hamba-hambanya. Artinya di ilmi atas dengan ilmu yang sempurna sehingga tidak ada satupun yang samar bagi Allah dan tidak ada satupun yang hilang anu dari Allah meskipun seberat zarah. Dan dalil yang kedua adalah firman Allah menceritakan ucapan Musa. Tafsirnya di Ibnu Katsir, la yadullu rabbi wa la yansa. Ay wala la tidak ada yang nyeleneh dari Allah syai'un satupun, tidak ada satupun satu hal yang tidak Allah ketahui. Nyeleneh karena yang lain diketahui, ini tidak diketahui sendiri. Dan tidak ada satupun yang terlewat baik kecil ataupun besar. Walayan sesean dan tidak ada satupun yang Allah lupa. Titik ada di sini ya. Yatifu ilmahu maka Musa menggambarkan ilmu Allah Taala bahasanya Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu dan tidak ada satupun yang terlupa. Tabaraka wa ta'ala wa taqaddus wa tanazzaha. Maha suci, maha tinggi, maha suci dan maha suci. Maka ilmunya makhluk itu mengalami dua sisi kekurangan. Yang pertama, tidak bisa meliputi segala sesuatu. Ilmu makhluk ya cuma sebatas apa yang dia ketahui, yang tidak dia ketahui, yang tidak dia ketahui. Yang kedua adalah makhluk itu ilmunya makhluk lupa setelah tahu. Fanazzaha nafsahu an dalika maka Allah sucikan dirinya dari itu semua. Dan dalil yang ketiga tidak ada satupun yang tidak mampu Allah wujudkan di tidak pula di bumi. inna kana aliman qadir. Dia mengetahui dan di menjelaskan tidak ada satupun di langit di bumi yang bisa membuat Allah itu lemah, tidak mampu. Karena dia ada zat yang sempurna ilmunya dan sempurna kekuasaannya. Inna kana aliman yang beliau mengetahui segala sesuatu kafiran dan kuasa. Dan yang keempat firman Allah Tafsirnya dari Sa'adi, apakah mereka menyangka dengan kebodohan dan kebaliman mereka? Karena kami tidak mendengar bisik-bisik mereka ya, atau tidak mendengar rahasia mereka. Rahasia mereka di sini maknanya adalah sesuatu yang tidak mereka ucapkan, Bahkan itu adalah rahasia di dalam hati. Sama dengan apa yang tadi saya sampaikan, sir ada dua pengertian dalam bahasa Arab, karena dipasangkan dengan najwa, maka sir di sini artinya yang ada di dalam hati. Wana najwa dan bisik-bisik mereka itu perkataan mereka yang sama yang mereka sangat berbisik-bisik dengannya. Ayat artinya Falidzalika oleh karena itu mereka terus menerus melakukan maksiat dan mereka beranggapan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap maksiat yang dia lakukan dan tidak ada balasan alama khafiyah minha atas hal-hal yang tidak atau hal-hal yang disamarkan dan tidak diketahui. Maka Allah membantah mereka dengan mengatakan bala bahkan kami mengetahui e, rahasia hati mereka dan bisik-bisik mereka wa dan para utusan kami para malaikat mencatat di dekat mereka semua yang mereka kerjakan. Saya fadu dari alaihim. Lalu malaikat akan menjaga menjaganya, menjaga catatan tersebut sampai kemudian mereka kembalikan pada hari kiamat nanti saya itu ma'amilu hadir maka ketika itu manusia menjumpai semua amal yang mereka lakukan itu hadir di depan mata mereka maka rohku tidaklah mendolimi siapapun Kemudian dalil yang kelima adalah hadis tentang Dajjal Kemudian dalil yang keenam tadi tentang doa Ketika safar dari yang ketujuh adalah hukuman Allah Jalla wa'ala kepada orang yang mensifati Allah dengan sifat kekurangan bulat, jadi Dan yang kedelapan adalah Allah membersihkan dirinya dari sifat yang diberikan oleh mereka Sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang jelek yang diberikan oleh mereka Subhanallah Rabbil jadi Amma Meskipun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Ya, tidak perlu dijelaskan, cuma perlu baca. Setelah itu masuk pada e, sifat Allah jenis yang ketiga. Insya Allah kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. seperti apa? Dulu kan Nabi yang mengetahui tombaknya. Pada pada majlis untuk sedina. Oh ya. Saya kalau sering datang dalam tombak tapi eh, ada saya seperti Thank